الله وبركاته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا يا الله Sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal yang diterima. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang saya cintai bersyukur kita kepada Allah sore hari ini menjadi tamu Allah karena masjid adalah baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Maka orang yang datang ke masjid, maka dia menjadi tamunya Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Guna mendengarkan firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai agama kita. Dan sekarang kita sedang mempelajari buku Jalan Golongan yang Selamat sampai halaman berapa? 9. Poin yang ke yang ke-8. membahas mengenai ciri-ciri golongan yang selamat yang kedelapan cirinya golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin imam mujtahidin yaitu imam Abu Hanifah ya kita ulang yang kedelapan imam Malik imam Syafi'i Imam Ahmad ibnu Hambal itu mereka adalah a'immah mujtahidin imam-imam ahli ijtihad tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka kita tidak fanatik kepada satu pun dari imam-imam mujtahidin kalau imam mujtahidin pendapatnya berbeda misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal maka kita mengikuti yang memiliki dalil yang sahih yang dalilnya sahih itu yang kita ikuti jadi tidak fanatik kalau misalnya Imam Ahmad yang lebih sahih dalilnya kita ikut Imam Ahmad Ketika Imam Syafi'i yang lebih sahih hadisnya, maka kita ikuti Imam syafii karena bukan imam yang jadi panutan, tetapi yang jadi panutan adalah Quran dan sunnah. Maka siapa yang memiliki hadis, maka itulah yang kita jadikan sebagai pedoman. Golongan yang selamat mengambil fikih pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran dari hadis-hadis yang sahih dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis sahih. Jadi pendapat ulama kita ikuti yang sejalan dengan hadis sahih. Kalau tidak sejalan, maka tidak diikuti. Kalau tidak sejalan dengan hadis. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih seperti perkataan Imam Syafi'i idza sahhal hadis fahuwa madhhabi apabila hadis itu sahih maka itulah madhab saya dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya di antara perkataan Imam Syafi'i, kalau engkau mendapati dalam buku saya, ketika saya masih hidup atau sudah meninggal dunia, bertentangan dengan hadis sahih, benturkan pendapatku ke tembok. Ini buang pendapat yang bertentangan dengan hadis. Jangan ikuti pendapat yang bertentangan dengan hadis. Itulah para ulama yang tawadu, yang rendah hati. Yang kesembilan, ciri golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Menyeru kepada yang ma'ruf kepada yang baik seperti mengajak salat berjamaah, mengajak untuk memakai jilbab, mencegah kemungkaran seperti melarang orang merokok yang bisa membuang-buang harta, bisa menimbulkan kebakaran, dan lain-lain maka dilarangnya. Jadi golongan yang selamat dia berani mencegah kemungkaran. Tidak diam melihat orang berbuat dosa, tapi dicegahnya. Perempuan masuk area masjid nggak pakai jilbab, ditegur. Wanita itu seluruh tubuh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Walaupun dia bu haji, kalau dia nggak pakai jilbab keluar rumah, kita tegur harusnya. Pakai jilbab, bu haji kan jadi contoh bagi masyarakat. Kalau bu haji keluar rumah nggak pakai jilbab, bagaimana dengan yang belum haji? Maka orang kalau sudah haji itu menjadi suri toladan, jadi contoh di masyarakat. Sehingga harus lebih baik lagi, lebih sopan lagi, dan seterusnya. Demikian juga kalau ada istrinya Pak Ustadz bahkan nggak pakai jilbab, bagaimana? Nyuruh orang lain pakai jilbab, istri sendiri nggak pakai jilbab. Atau anak gadisnya keluar rumah, boncengan sama pacarnya dibiarin saja. Padahal Allah mengatakan, Ya yuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita akan membimbing masyarakat kalau istri kita sendiri belum bisa kita bimbing? Kalau anak kita sendiri belum bisa kita bimbing. Maka harus dimulai dari diri kita, kemudian anak istri kita, baru orang lain. Mereka melarang segala jalan bid'ah dan sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat. Jadi bid'ah bid'ah dijauhi karena dengan bid'ah itulah umat jadi pecah belah. Kalau semuanya ikut sunnah, ikut contoh Rasulullah, Rasulnya satu, maka semuanya akan bersatu. Nah, tapi kalau mereka membuat bid'ah, masing-masing ikut ustadznya, masing-masing ikut kiainya, akhirnya umat jadi berkelompok-kelompok, umat jadi berpecah belah. Maka bid'ah-bid'ah itu harus dijauhkan. Karena itulah yang memecah belah umat. Adapun sunnah mengikuti Rasul, Rasulnya satu. Maka kalau semuanya ikut sunnah Rasul akan bersatu. Kalau masing-masing ikut Habibnya, ikut Kiainya, maka jadi berpecah belah. Berbuat bid'ah dalam hal agama dan menjauhi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Ini dilarang. Jadi mereka melarang jalan bid'ah, melarang sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat dan juga melarang berbagai bid'ah dalam hal agama dan melarang dari menjauhi sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Yang ke-10, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Itu mengamalkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu Orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi jaminan keridoan itu kalau kita mengikuti muhajirin dan ansar. Mengikuti para sahabat. Yang sebelas, nah, yang sepuluh ini agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapatkan syafaat Rasul, maka kita harus mengikuti sunnah Rasul. Apa sih syafaat? Syafaat misalnya ada orang yang banyak dosanya, harusnya masuk neraka. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dia masuk surga. Atau orang yang surganya rendah, karena dia mendapatkan syafaat dari Rasul, Allah tinggikan derajatnya di surga. Yang sebelas, golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi undang-undang harus kita ikuti kalau sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi kalau undang-undangnya bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita nggak boleh ikuti seperti membatasi anak cukup dua saja. Nah, ini undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Padahal Islam menganjurkan tazawajul wadud al walud fa inni mukaffirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi oleh kalian wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat. Jadi Islam menganjurkan untuk banyak anak. Maka kalau ada peraturan membatasi anak dua saja, nggak boleh taat. Emang yang ngasih makan mereka, yang ngasih makan kan kita. Ada nggak yang anaknya 8 di sini? Ada? Yang bagus anak 8, 9. Zaman dulu biasa. Sekarang baru tiga aja udah kebanyakan. <clears throat> Perbanyak anak. Nabi Muhammad anaknya berapa? Delapan. Ya, itu. Cuman yang laki-laki semuanya meninggal masih kecil. Ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah. Ya, itu. Meninggal masih kecil. Yang hidup, diantaranya Fatimah, Ruqayyah, Umu Kulsum, dan yang lain. Banyak anaknya. Makanya ikutin sunnah Nabi. Ikutin sunnah Nabi. Nah, Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah maha mengetahui. Allah Maha mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa. Cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Kalau hukum diterapkan, maka akan bahagia. Misalnya pencuri potong tangan. Itu. Kalau koruptor dipotong tangannya, orang pada takut koruptor, negaranya maju. Jadi kebahagiaan. Sungguh sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya khususnya dunia Islam adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bikin negara-negara Islam mundur karena tidak menjalankan hukum Islam. Sampai-sampai hukum bunuh itu jarang sekali. Yang menerapkan sekarang Cina, koruptor tembak mati. Bukan cuman yang koruptor, istrinya juga ditembak mati, keluarganya juga ditembak mati. Itu berlebihan. Yang salah suaminya masa anaknya ikut-ikutan. Tetapi ketika diterapkan hukum itu, maka sekarang oh, Cina sudah mulai bangkit untuk kemajuan dunianya. Maka apa saja ditiru oleh Cina. Produk-produk ditiru sama mereka. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Sebagai realisasi firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita mau bangkit, mau jaya, kalau kita sudah bisa merubah diri kita sendiri. Jadi kita beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah, membina rumah tangga sesuai dengan Quran dan Sunnah, mencari nafkah juga sesuai dengan Quran dan Sunnah, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita sering menyalahkan habisnya si pemimpinnya, habisnya si masyarakatnya. Bukan. Kesalahan ada pada diri kita sendiri. Maka kalau mau mengadakan perubahan, mulai dari diri kita sendiri. Itu perintah Allah. Hatta yuhayiru ma bi Sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri bukan merubah pemimpin. Ini orang mau melakukan perubahan seperti orang mau nebang pohon. Pohon besar ditebang, tanemin pohon yang baru, nanti akan model baru. Itu kalau nebang pohon gampang. Nah, tapi kalau merubah kepemimpinan nggak bisa dengan mencopot pimpinannya, menggantinya, kemudian jadi berubah, tidak bisa. Sepuluh kali ganti pemimpin kalau peraturannya, undang-undangnya masih itu-itu juga, maka tidak pernah akan ada perubahan yang berarti. Maka perubahan itu akan bisa kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Merubah diri kita, lalu merubah masyarakatnya, baru mereka berubah menjadi negara yang lebih baik. Yang terakhir, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan pertama dengan lisan dan tulisan yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih mengajak kepada tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Lihat di negara kita berapa banyak kuburan-kuburan dikeramatkan. Orang minta kebutuhan kepada orang yang mati di kuburan. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa dari umat ini. Kata beliau, La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthan. Hari kiamat tidak akan tiba sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Dan sekarang sudah mulai banyak orang Islam ikut-ikutan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Misalnya mereka memperingati tahun barunya dengan petasan, dengan kembang api Umat Islam sekarang paling getol beli betasan dan kembang api. Ikuti kita dengan gaya mereka. Kemudian sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Hadis ini sahih dari diriwayatkan Abu Dawud. Hadis yang semakna ada dalam riwayat Imam Muslim. Itu jihad dengan lisan dan tulisan. Kita harus ajarkan kepada anak istri kita agar jangan percaya kepada dukun, jangan percaya dengan paranormal, membuang jimat-jimat. Masih banyak orang Islam yang memiliki jimat-jimat. Yang kedua, jihad dengan harta. Yaitu menginfakkan harta untuk menyebarkan dan perluasan ajaran Islam. Seperti mencetak buku-buku dakwah. Seperti buku ini Jalan Golongan Yang Selamat. Sudah dicetak. Kalau kita mau jihad, beli buku yang banyak dibagi-bagi di masyarakat. Atau minimal di masjid sini sudah saya ingatkan kepada pengurusnya. Beli kemudian jangan dibawa pulang, taruh di masjid. Begitu pengajian dibuka, nanti selesai ngaji dikumpulkan lagi. Itu jihad dengan harta seperti mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar. Kalau dibawa pulang bukunya, di rumah juga nggak dibaca. Dibaca juga nggak paham, nggak ngerti. Ada nah, yang sudah tamatnya di rumah. Sudah berapa minggu ini. Jadi ini buku seperti ini perlu dibaca, perlu dikaji. Kemudian memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah agar iman tetap memeluk agama Islam. Seperti jihad dengan harta itu di Matraman situ. Jadi orang ngaji seperti ini dikasih beras, yang datang dapat dua liter, dua liter. Itu rame yang ngaji. Penuh masjidnya. Itu namanya jihad dengan harta. Ini umat Islamnya yang kaya pelit. Itu. Gak mau berjihad dengan hartanya. Bakhil. Hartanya dipakai untuk bermewah dengan rumah. Bermegah dengan kendaraan. Yang ada seperti itu. Coba kalau dipakai untuk berjihad dengan harta orang-orang miskin, anak-anak muda, itu yang datang ke masjid, dikasih mereka hadiah atau dikasih beasiswa. Siapa yang mau ngaji, yaitu rutin nanti dapat beasiswa, sekolah gratis dan yang lain. Itu anak-anak muda bisa direkrut. Seperti itu. Zaman dahulu Nabi SAW berdakwah dengan harta. Masuk Islam dikasih kambing sama Nabi. Bukan satu dua kambing, selembah kambing. Itu Rasulullah dakwah dengan harta sehingga dakwahnya tersebar. Banyak sekali gonima, harta rampasan perang yang datang sama Nabi, Nabi bagi-bagikan kepada para sahabatnya. Sehingga dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga meninggal dunia Nabi nggak punya apa-apa. Karena semuanya sudah disedekahkan. Untuk dakwah itu Rasulullah SAW teladan kita. Ini orang Islam nggak mau berdakwah dengan harta. Akhirnya orang Nasrani yang menggunakan metode dakwah Nabi, bagi-bagi supermi, bagi-bagi pengobatan gratis, sekolah gratis. Akhirnya anak-anak orang Islam direkrut sama orang Nasrani. Maka orang-orang kaya itu berdosa kalau tidak mau mendakwahkan dengan hartanya. Akhirnya cara yang diajarkan oleh Nabi dilakukan oleh orang-orang Nasrani di pinggir-pinggir pantai uh, Bumen sana, Gunung Kidul dan sekitarnya. Orang-orang miskin diberi bantuan, kemudian mereka masuk Kristen naudzubillah. Kenapa bisa demikian? Umat Islamnya tidak mau memberikan hartanya. Kalau begitu nggak ikhlas dong mereka ngajinya karena beras. Seperti itu manusia. Kita juga dulu sholat karena disuruh orang tua. Tetapi setelah iman masuk ke dalam hatinya, kita tidak salat kecuali karena Allah Ta'ala. Para sahabat dulu ada yang masuk Islam karena ingin dapat ghanimah. Tetapi setelah mereka mengenal Islam, maka tidak ada yang dicintai kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi ini dengan harta, berjihad dengan harta. Memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman, agar tetap memeluk agama Islam kemudian memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian, dan atau keperluan lain yang dibutuhkan. Jadi dakwah itu butuh dana untuk memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Bagus sekali misalnya pengajian seperti ini, malam Jumat seminggu sekali. Habis ngaji nasi kebuli. Oh, iya, iya, iya. Itu begitu dakwah. Habis ngaji, nasi kebuli. Insya Allah lebih banyak yang datang. Kalau yang masih suka nasi kebuli. Kalau yang enggak yang lain. Itu namanya berjuang. Itu namanya berjihad. Bukan cuma ngomong doang. Kalau Allah, kalau Rasul lapar. Gitu. Mereka enggak mau mendengarkan. Ngaji-ngaji doang. Jadi harus ada orang-orang yang tergerak hatinya. Gotong royong satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Biar masjid ini bukan megah mahmur tapi kosong dari jemaah. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantainya pasir, atapnya pelepah korma, tapi penuh dengan jamaah. Yang numpang tidur saja di Masjid Nabi 70 orang lebih ahlu sufa. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dapat makanan dibawa ke masjid buat makan mereka. Ini begitu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta. Ini orang yang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Dan itu bukan cara-cara Islam. Islam mengajarkan kita untuk mengorbankan harta kita. Karena harta yang telah kita korbankan, yang telah kita berikan kepada fakir miskin, itulah yang berguna buat kita. Harta yang telah kita sedekahkan, itulah yang bermanfaat buat kita di akhirat. Adapun harta yang bermewah dengan rumah, nggak ada ganjarannya buat rumah. Untuk mobil mewah nggak ada ganjarannya. Nabi mengatakan kullu nafaqatin yanfaqaha bihal abdu yu'jaru fihi banan Semua nafkah yang dinafkahkan seorang hamba akan diberi ganjaran kecuali untuk bangunan. Untuk bangunan nggak ada ganjarannya. Makanya sampai meninggal dunia Nabi tidak pernah meletakkan satu batu bata pun untuk membangun rumahnya. Sampai padahal waktu itu Romawi dan Persia bermewah bermegah dengan istananya. Rasulullah hidup sederhana. Karena nggak ada ganjarannya. Yang ketiga, jihad dengan jiwa, yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam dan agar kalimat la ilaha illallah tetap jaya dengan kalimat orang-orang kafir menjadi hina sedangkan kalimat orang kafir menjadi hina dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sabdanya jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, dengan jiwa dan lisanmu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih. Adapun hukum jihad di jalan Allah, pertama fardu ain. Kapan fardu ain? Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam yang wajib dihalau. Agresor-agresor Yahudi misalnya yang merampas tanah umat Islam di Palestina, maka umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan jika berpangku tangan dia ikut berdosa. Sebelum mengusir orang-orang Yahudi terkutuk itu dari wilayah Palestina, mereka harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Jadi seharusnya kaum muslimin membela saudaranya yang tertindas. Yang kedua, fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam telah ada yang melakukannya, maka sebagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti berdakwah mengembangkan misi Islam di negara-negara lain. Sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barang siapa yang menghalangi jalan dakwah ini, maka dia harus diperangi. Sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. Itulah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Senantiasa berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena hidup ini adalah perjuangan. Sorga itulah tempat peristirahatan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, silahkan Ibu. Makasih Ustaz. Ya. E, yang saya tanyakan ini semua kalau kita yang yang lurus seharusnya mengikuti sunnah e, Quran dan sunnah itu artinya hadis-hadis yang sahih. Ya. Sebegitu banyaknya hadis sahih supaya kita tidak jatuh ke bid'ah. Sebetulnya ciri-ciri hadis sahih ini seperti apa biar kita tidak salah. Kemudian kok gini? Yang ke-11 ini mengenai golongan yang selamat mengajak manusia kepada hukum kitab suci kitab suci Quran dan eh, aturan Allah. Sedangkan kita di Indonesia ini undang-undang kan yang dibuat manusia. Berarti tidak akan tercapailah eh, apa ya Ustaz kesejahteraan yang sesuai dengan uh, Quran ini karena semua kita undang-undang yang dibikin oleh negara. Makasih Ustaz. Ya. Yang pertama, bagaimana sih ciri-ciri hadis sahih? Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memudahkan kita di zaman sekarang untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah yang sahih. Dengan dimudahkannya alat-alat percetakan. Sehingga hadis-hadis sahih sangat mudah didapatkan yang zaman dahulu Imam Ahmad bin Hambal harus keliling dunia dua kali untuk mencari hadis-hadis yang sahih. Zaman sekarang sangat mudah. Ciri yang pertama, semua hadis yang disebutkan dalam kitab sahih Bukhari, maka itu sahih. Jadi kita tinggal tuh pesan misalnya, saya juga siapkan bukunya kalau ada yang pesan. Kitab sahih Bukhari, semuanya sahih. Yang kedua, kitab sahih Muslim maka di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis sahih. Yang ketiga, tadinya ada Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu bercampur antara yang sahih dan dhaif tadinya. Sekarang telah bangkit Imam Ahli Hadis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau memisahkan menjadi sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud, sahih Tirmizi, dhaif Tirmizi, sahih Nasa'i, dhaif Nasa'i. Sahih Ibnu Majah, dhaif Ibnu Majah. Sehingga sekarang sangat mudah untuk mencari hadis sahih karena para ulama sudah memisahkannya, tinggal kitanya mau membacanya apa tidak. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi sangat mudah sekali. Pasti apa yang mau pesan nanti bisa dibawakan. Itu mau hadisnya saja. Kalau mau yang sekalian penjelasannya, sekalian syarahnya, sekarang juga sudah diterjemahkan. Namanya Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Kemudian Sarah Sahih Muslim. Itu sudah diterjemahkan. Sehingga kita bisa membaca hadisnya, kita bisa membaca keterangannya. Begitu caranya untuk mengetahui hadis-hadis sahih. Makanya kalau ada ustadz yang menyampaikan sebuah hadis, kita tanya ustadz hadisnya di kitab apa? Begitu. Oh di kitab Sahih Bukhari di nomor berapa nanti kita bisa lihat. Benar nggak ada di Sahih Bukhari? Karena ada juga orang-orang yang nggak ngerti hadis cerita hadis. Sahih nggak sahih katanya. Dari mana kau tahu sahih? Kamu dapat hadis dari mana kamu bilang hadis itu sahih? Karena hadis itu bisa diperiksa. Dan sekarang alhamdulillah kitab-kitab itu sudah datang ke negeri kita. Dulu pada tahun 56 Ahmad Hasan itu mau meneliti satu hadis dia harus berangkat ke India, beli kitab di India, baru diperiksa, baru ketahuan ini hadisnya dhaif atau sahih. Tahun 56. Sekarang tahun 2014 ini alhamdulillah Bahkan sekarang anak-anak yang pada belajar di Madinah, mereka sudah punya komputer yang kalau dia membacakan hadis kemudian tinggal klik di komputer, nanti keluar warna hijau sahih, warna kuning hasan, warna merah dhaif. Sekarang sudah mudah sekali untuk mencari hadis sahih dan hadis dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan undang-undang di negeri kita, undang-undang buatan manusia. Bagaimana kita akan mencapai kebahagiaan? Jawabannya bisa kita mencapai kebahagiaan di Indonesia. Karena undang-undang yang ada di Indonesia tidak semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi undang-undang itu telah disusun oleh para ulama kita terdahulu. Sehingga undang-undang kita, undang-undang kita ini, Pancasila, itu sesuai dengan Quran dan Sunnah kecuali sebagiannya. Ada yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apabila yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita tidak ikuti. Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu yang kita ikuti. Sehingga kita bisa mencari mencapai kebahagiaan di negeri kita insya Allah Taala. Jadi tidak benar orang yang mengatakan undang-undangnya kafir, negaranya kafir. Enggak, Negeri kita kata Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Asari, mayoritas penduduknya muslim, pimpinannya juga muslim dan hukum Islam berjalan di Indonesia. Seperti salat itu hukum Islam, zakat, saum, haji itu hukum Islam. Pembagian warisan itu hukum Islam berjalan, pernikahan hukum Islam berjalan. Jadi perahu hukum Islam itu luas sekali. Termasuk diantaranya adalah masalah tauhid berjalan di negeri kita. Memang ada hukum Islam yang belum berjalan. Apa contohnya? Pencuri dipotong tangannya belum. Orang berzina direjam belum. Nah, itu. Masih ada yang belum berjalan. Akan tetapi bukan berarti hukumnya kafir semua. Begitu. Oleh karenanya kalau ada orang ngomong sama kita, kamu jangan terlalu fanatik, ini bukan negara Islam. Kita jawab, kamu jangan begitu, ini bukan negara kafir. Negara ini bukan negara kafir. Negara ini dibangun oleh para tokoh-tokoh Islam berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Pembukaan UUD Pancasila masih hafal? Bahkan pasal 29 ayat 2 bahwasanya warga negara berhak menjalankan agamanya masing-masing dijamin di Indonesia ini menegakkan hukum Islam dilindungi oleh negara. Oleh karenanya negara ini bukan negara kafir. Tapi negara yang muslim mayoritas penduduknya, pimpinannya juga muslim, dan hukum Islam yang terpenting, rukun Islam yang lima, semuanya berjalan di negeri kita. Alhamdulillah. Bahkan masjid-masjid juga dibangun. Ini juga masjid apa nih? Masjid Pancasila bukan? Iya. Dibangun di negeri kita, diperhatikan umat Islamnya. Maka tidak boleh kita hasad, kita dengki karena kita nggak jadi pejabat kemudian memfitnah negeri ini negeri kafir. Bukan negeri kafir. Negeri ini negeri muslim, mayoritas penduduknya muslim. Syiar Islam, azan berkumandang di mana-mana. Ciri-ciri negeri Islam dengan negeri kafir itu adalah dikumandangkannya azan kalau azan bebas terdengar keluar itu ciri-ciri negara Islam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau berjihad berperang itu ditunggu sampai subuh. Kalau sampai subuh tidak terdengar azan, Nabi menyerangnya negeri itu. Kalau terdengar azan, Nabi tidak menyerangnya. Begitu ciri-ciri mana muslim, mana kafir. Misalnya di Amerika, di Australia, ada masjid, tapi nggak boleh suaranya keluar. Di dalam, itu negara kafir. Ini negeri kita negeri muslim alhamdulillah. Maka insya Allah kehidupan bahagia masih bisa diraih di negeri ini. Dan kita terus mendoakan agar pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sayang kepada kaum muslimin. Ada lagi Ustaz? Silahkan. Saya kurang mengerti tadi ya eh, cara dakwah Rasul dengan cara menyerang, mengangkat senjata itu ya. Jadi tadi disebutkan eh, dijelaskan eh, menunggu malam sampai dengan eh, pagi ada azan tidak. Jadi kalau tidak ada azan itu akan diserang. Jadi semacam kayak mengajak untuk masuk Islam dengan cara paksaan begitu. Apakah memang bisa ditafsirkan begitu ya, Ustaz? Terima kasih. Iya. Allah taala berfirman la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Mana buktinya? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi Madinah tetap dalam agamanya. Selama dia tidak memusuhi umat Islam. Kemudian, dijelaskan tadi, ketika kita mendatangi negeri musuh, tunggu sampai subuh. Kalau dia tidak mengumandangkan azan, maka diserang. Ini negeri musuh ketika Rasulullah sedang berperang. Misalnya menyerang satu negara. Di sana ada kelompok di sini, ada kelompok di sana. Zaman dulu negara apa namanya daerah bergerombol-gerombol. Ketika memasuki satu wilayah, di situ tidak terdengar azan, berarti di situ masyarakat kafir. Ini diserang di negeri musuh. Bukan negeri aman didatengin kemudian diserang. Karena ada hubungan diplomatik pada zaman itu. Sehingga Nabi SAW sebelum mendakwahi mereka, Nabi mengirimkan surat-surat kepada raja-raja, diantaranya kepada Raja Najasi, dengan suratnya dan mereka ada yang tidak mau masuk Islam tetapi tetap menghubungan uh, diplomatik yakni membayar jizyah, ada yang menentang seperti Kisra, kemudian Nabi menyerangnya. Seperti itu Rasulullah SAW dalam berdakwah yaitu menawarkan Islam. Kalau mau masuk Islam, kalau tidak mau maka bayar jizyah, bayar upeti. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau juga bayar jizyah, mereka menentang, maka baru diangkat pedang. Inilah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ke negeri kita Indonesia, eh, yang dagang bukan ulama, yang dagang bukan ulama, yang dakwah awalnya bukan ulama, tetapi para pedagang dari Gujarat. Sejarahnya yang masuk Indonesia, pedagang dari Gujarat. Namanya pedagang, yang penting dagangannya laku. Maka dakwahnya ada dengan wayang, dakwahnya ada dengan macam-macam. Yang penting dagangan mereka laku. Sehingga Islamnya tidak murni. Tetapi ada daslam, ada duslam. Apa daslam? Buddha campur Islam. Eh, itu. Ada duslam, Hindu campur Islam. Sehingga dia Islam juga, tapi masih biasa kalau anak lahiran harus ari-arinya dikubur, dikasih lampu, eh, itu. Kemudian dikasih jarum benang agar pinter jahit dikasih garam dan cabai biar pinter masak. Ini ajaran apa? Ajaran Hindu Buddha. Tetapi itu dianggapnya ajaran dari Islam. Ya, Kemudian kalau ada burung bunyi berisik, oh berarti mau ada tamu. Gitu. Ada burung hantu bunyi, berarti mau ada orang meninggal. Ini keyakinan Hindu Buddha masih ada. Karena yang berdakwah memang dulu para pedagang yang belum detil sampai di situ, sampai mereka meninggal dunia, semoga Allah taala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka yang telah mengajarkan Islam di negeri kita tanpa ada peperangan.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.